Bismillah, Alhamdulillah, salatu Kemudian telah disebutkan sebelumnya bahwasanya naat apabila dia merofakkan bomir yang kembali kepada man'ud yang mustatir pada naat itu naat apabila dia merofakkan bomir man'ud yang mustadir pada na'at maka na'at ngikut kepada man'udnya dalam mutakar mu'anasnya itu yang pertama mufrad musanna jamaknya dan mufrad musanna serta jamaknya ditambah lagi dengan rofa nasab khafadnya ta'rif dan tankirnya itu naat apa? Naat hakiki. Ya. Naat yang dia merofakkan bamir, bamir yang kembali kepada manaut, yang mustadir pada naat itu disebut naat, naat hakiki. Dan naat hakiki ikut kepada manautnya dalam muzakkar muannasnya, mufrad mustanna jamaknya, rafa' nasab hafadnya, ma'rifah dan nakirahnya. Adapun yang kedua, وإن رفع النعت الاسم الظاهر أو الضمير البارز لم يعتبر حال لم يعتبر حال المنعوت في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع بل يعطى النعت حكم الفعل فإن كان فاعله مؤنثا أنث وإن كان المنعوت به مذكرا وإن كان فاعله مذكرا ذكر وإن كان المنعوت به مؤنثا apabila naat merofakkan isim zahir bukan domir ya, kalau domir sudah tadi naat hakiki kalau, kalau sekarang kita masuk kepada pembahasan naat sababi apabila naat merofakkan isim zahir ataupun domir bariz ataupun domir bariz domir fasil yang domir itu kembali kepada man'ud. Lam yu'tabar halul man'uti fi tazkir wa ta'nis, maka tidaklah memandang man'ud dalam muzakar mu'annasnya, mufrad musana dan jamaknya. Jadi na'at sababi, na'at tidak melihat pada man'ud atau tidak sama ya dengan man'udnya dalam hal muzakkar muannas mufrad musanna dan jamaknya bal yu'ta na'tu hukmal fi'il bahkan na'atnya diberikan kepadanya hukum fi'il ya fa in kana fa'iluhu muannasan unnis kalau fa'ilnya muannas maka na'atnya dimuannaskan Wa in kana al-man'utu bihi muzakkar meskipun man'utnya yang disifati dengan na'at ini muzakkar. Wa in kana fa'iluhu muzakkar apabila fa'ilnya muzakkar dzukir maka na'atnya dimudzakkarkan meskipun man'utnya yang disifatinya muannas. Wa yusta'malu bilafdil ifrad dan digunakan na'at sababi ini dengan lafaz mufrad selalu. Walai sana walai walayujma' tidak boleh dimusnahkan dan tidak boleh dijamakkan. Takul, engkau katakan dalam contoh ja'a Zaidun al-qa'imatu ummu, Ja'a Zaidun al-qa'imatu ummu, Ja'a Zaid yang sedang berdiri ibunya. Ini disebut dengan naat sababi karena di sini naatnya mana naatnya? Al-qa'imatu itu merofakan isim zahir yaitu apa? um. Dan na'asababi telah disebutkan itu tidak memandang kepada man'utnya dalam hal muzakar mu'annasnya, mufrad dan musanna'nya. Artinya meskipun di situ man'utnya mufrad naatnya ataupun meskipun di situ man'utnya muannas maka naatnya tidak mesti muannas ataupun man'utnya muzakar tidak harus mutakar Naatnya mufrad, musanna jama, ya, al-muhim tidak mengikuti man'utnya dalam hal dalam dua hal ini. Yaitu dalam hal apa? mutakar muanas yang kedua mufrad, musanna dan jamaknya. Dan di situ al-qaimah didudukan seperti kedudukan fi'il bersama fa'ilnya. Jadi isim bohir yang dirafakan itu fa'il. Al-qaimah didudukan sebagai apa? Fiilnya. Ya, al-qaimatu. Kenapa di sini dirafa di kasih tak dimanaskan karena apa? Fa'ilnya muannas seperti apa? Qomat gitu. Bagaimana antum perlakukan fiil? Ya fiil kalau <coughs> fa'ilnya muzakkar ya dijadikan muzakkar. Kalau fa'ilnya muannas ya muannas. Di sini fa'ilnya um muannas maka naatnya dijadikan muannas al-qaimatu ummuh. Ya. Kalau diganti abu berarti apa? al-qaimu Abu, Wajat Hindun al-qaimu abuha. Datang Hindun yang sedang berdiri bapaknya. Di sini mana naatnya al-qaim. Al-qaim. Dan al-qaim tidak ngikut dengan man'utnya Hindun dalam hal apa? Muzakar muannasnya di sini Hindun. Manutnya muannas, al-qaimnya naatnya muzakar. Ya dan dia al-qaim didudukan seperti fi'il dan di sini karena fa'ilnya abu muzakkar maka al-qaim dijadikan muzakkar. Ya. Berarti dalam hal apa saja yang harus sama dalam na'at sababi antara na'at dengan man'utnya. Ja'a Zaidun al-qaimatu ummu. Yang pertama dalam hal apa? Hah? I'rab, iya kan? Sama-sama sama-sama apa? Rafa. Zaidun al-qa'imatu. Kemudian dalam hal apa lagi? Nakiro dan ma'rifahnya. Ya kan? Zaidun ma'rifah al-qa'imah ma'rifah. Jadi pada na'tarabi na'at itu harus sesuai dengan man'utnya hanya pada dua hal. Yang pertama nakiro ma'rifahnya, yang kedua dalam i'rabnya rofa dengan rofa nasab dengan nasab dan pada yang lainnya muzakkar muannasnya tidak menyesuaikan dengan man'ud juga mufrad musanna jamanya tidak menyesuaikan dengan man'ud tapi menyesuaikan dengan fa'ilnya isim yang dirofakannya <coughs> wa taqulan kau katakan dalam contoh yang lain marartu bi rajulin qa'imatin ummuhu Maratu bi rajulin qa'imatin ummuh. Saya melewati seorang laki-laki yang sedang berdiri ibunya. Di sini kita dapati qa'imatin naat sifat bagi rajul dan hanya mencocoki rajul dalam dua hal. Yang pertama sama-sama apa? Nakiroh. Yang kedua sama-sama majrur. Adapun dalam hal muannasnya ngikut dengan fa'ilnya, isim yang dirafakannya um. Di sini muannas maka qaim di muannaskan qaimah. Dan juga masalah mufradnya. i'rabnya jelas ya pada contoh ja'a zaidun al-qaimatu ummu ja'a fi'l madin mabni ala fath la mahalla lahu min al-i'rab zaid fa'il marfu bi-dhammah al-qaimatu na'at zaid na'atul marfu marfu mithluhu وعلامة رفعه apa? الضمة الظاهرة على آخره القائمة اسم الفاعل يعمل عمل الفعل يرفع الفاعل وينسب المفعول هم فاعله هم فاعلها مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف هذا ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه Demikian pula jahat Hindun al-qaimu irabnya. Marartu bi rajulin qaimatin ummih juga sama. Hanya saja di sini dikatakan qaimah naat yang majrur. Wa bimra'atin qaimin abuha. Ya, yakni marartu bimra'atin qaimin abuha. Amaratu birajulaini qaimin abuha. Lihat. Di sini yang di yang disifati rajulaini musanna, sifatnya tetap dijadikan apa? mufrad qaimun. Karena tadi pada na'at sababi na'at ngikut man'utnya dalam dua hal saja. Yang pertama dalam i'rabnya karena di sini rajulaini majrur maka qaimin dijarkan. Yang kedua dalam hal ma'rifah nakirahnya. Rajulaini nakirah, qaimin nakirah. Selain itu enggak ngikut. Ya. Dalam hal muzakkar muannasnya ngikut kepada marfuknya yang dirafakannya yaitu fa'ilnya abuhuma. Ya persis seperti pada fi'il. rajulaini qoma tanpa tak. Wa marartu bi rijalin qaimin abauhum. Illa anna sibawai hanya saja si Bawe berkata ma idza kana al-ismul marfu' bin na'at jam'an kal al akhir fal ahsan fi an yajma an yujma' jam'a taksir fa yaqalu marartu bi rijalin <clears throat> qiyamin aba'uhum wa marutu bi rajulin qu'udin ghilmanuh fahuwa afsah min qa'imin aba'uhum wa qa'idin ghilmanuhu bil ifrad <clears throat> Hanya saja si Bawai berkata pada apa yang isi marfu'nya, isi yang dirofakkan oleh naatnya itu jamak. Seperti dalam contoh yang akhir. Apa itu contoh yang akhir? Maratu birijalin qaimin aba'uhum. Di sini marfu'nya atau yang dirofakkan oleh sifat itu oleh qaim jamak aba'uhum. Kata si bahwa kalau demikian keadaannya yang lebih bagus adalah naatnya dijadikan jamak pula yaitu dengan jamak taksir. Maka dikatakan yang lebih bagus sebagai ganti dari marutu birijalin qaimin aba'uhum marutu birijalin qiyamin aba'uhum. Kenapa? Karena di sini marfu'nya yaitu aba'uhum jamak sehingga lebih bagus kalau naatnya dijadikan jamak taksir qiyamin sebagai ganti dari qaimin. Wa marutu birajulin qu'udun Birajulin qu'udin ghilmanuh. Ya, qu'udin. Jamak dari qawaid, ya. Saya melewati seorang laki-laki yang qu'udin, sedang duduk ghilmanuh, anak-anaknya ataupun budaknya ya. Ghilman bisa budak, bisa anak-anak. Di sini dijamakan qud karena dia merofakan yang jamak hilman, jamak dari hulam fahu afsah ini lebih fasih daripada ucapanmu qaimin aba'uhu atau qaidin ilmanuh dengan mufrad. Ah, itu na'at apa? Sababi. Yang dia merofakan apa? Isim zahir. Dan hukum na'at sababi adalah dia wajib ngikut man'utnya hanya pada dua hal. Yang pertama dalam i'rabnya, rafa' nasab dan jarnya. Yang kedua dalam hal ma'rifah nakirahnya Selain itu tidak ngikut kepada apa? manutnya. Selain itu hanya ingat atau apa? Selain itu dipandang apa? Yang marfuknya, yang Kalau yang marfuknya, yang mu'takar maka naatnya dijadikan mu'takar. Kalau marfuknya yang dirafakkannya muannas maka dia dijadikan muannas. Ya seperti ataupun diposisikan seperti fi'il Jazaidun al-qaimatu ummuh. Yani jazaidun qamat. Di, di apa? Jadikan muannas fiilnya karena fa'ilnya muannas. Wal ifradu kama taqaddam afsah min jami'i tashih min jami'i tashih. Tapi mufrad yang menjadikan naatnya dalam kondisi mufrad sebagaimana telah lewat lebih fasih min jami'i tashih pada jamak mudzakkar salim. Jadi kalau para jamaah mudzakkar salim itu lebih fasih untuk naatnya dijadikan mufrad daripada dijamakan. Ya, adapun kalau jamaknya jamak taksir yang lebih fasih kata si bawi dengan dijamakan <clears throat> naatnya. Beda ya dengan jamak tashih, jamak mudzakkar salim. Seandainya marfuknya jamak, kemudian naatnya jamaknya jamak tashih, maka yang lebih bagus dimufradkan saja. Contoh marartu birijalin qaimina aba'uhum. Qaimina kan jamak tasih kan, jamak mudzakkar salim. Maka lebih fasih apa? Marartu birajulin qaimin aba'uhum. Wa rajulin qaidina ghilmanu. Yang lebih fasih apa? Hah? Marartu birajulin qaidin ghilmanu. Kenapa? Karena di sini naatnya berupa jamak tasheh. Hadhihi amsilatun naat arrafi'i lil ismi zahir. Inilah contoh-contoh naat yang dia merofakan isim zahir. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada yang belum paham? Kalau naatnya jamak taksir, maka yang lebih bagus dia dijamakan. Ya sama beramal seperti amalan isim fa'il sama. Ya i'rabnya pada contoh marartu bi rajulin qu'udin ataupun marartu bi rijalin qiyamin aba'uhum marartu fi'lun wa fa'il. Ya, marra fi'l madin mabni ala sukun litisalihi bi dhamir rafi' mutaharrik at-dhamir muttasil mabni ala ad-dhamm bi mahalli rafin fa'il bi rijalin al-jar wal majrur ba al jar rijal Ismul majrur bil ba wa alamatu jari al kasrah qiyamin na'at sifat lirijal. Sifatul majrur majrur misluhu alamatu jari al kasrah. Qiyam sama isim fa'il ya'mal amal al fi'il yarfa'ul fa'il wa yansibul maf'ul. Aba'uhum apa? Fa'il. Fa'il qiyam. marfu wa alamatu rafi' ad-dhamma zahira al akhir wa mudhaf ma ba'dahu mudhafun ilaih. Ya. Gimana? Yang lain? Saya tergambarkan Asababi apa yang dia merafakan isim bohir itu yang pertama baru yang pertama yang kedua nanti akan dijelaskan apa yang dia merafakan isim bomir baris dikata nasababi karena dia secara makna menjadi sifat bagi siapa? Dalam contoh tadi, maradu birijalin qiyamin aba'uhum. Ataupun yang di atas ja'a Zaidun al-qa'imatu ummuh. Al-qa'imah secara makna sifat bagi siapa? Bagi umat Zaid. Secara makna, eh? Bagi siapa? Um kan? Ya. Cuma ada keterkaitan dengan Zaid gitu. <clears throat> Sehingga dikatakan sahabat bukan hakiki. Ja'a Zaidun al-qa'imah ummu. Ja'a Zaid yang sedang berdiri ibunya. Di sini berdiri kan dijadikan sifat bagi um secara makna. Tapi ada keterkaitan ya dengan Zaid dan itu memperjelas Zaid yang mana gitu. Dan di antara makna sifat ataupun faedah sifat ya adalah untuk mentaksis menghususkan man'ud yang tadi masih umum. Ya. <clears throat> Itu pada yang nakirah untuk taksis. Dan pada yang ma'rifah taubih untuk menjelaskan, memperjelas. Ya, jelas beda ya. Jazaidun Zaidun datang Zaid dengan jazaidun Zaidun al-qaimatu ummuh. Mana yang lebih jelas? jazaidun Zaidun al-qaimatu ummuh dengan jazaidun. Zaidun? ya Zaidun al-Qaimatu ummu ya kan lebih jelas lebih khusus lebih wadih karena Zaid kadang berserikat padanya beberapa orang tapi kalau al-Qaimatu ummu khusus ya ada yang mau disampaikan gimana Marwan paham nggak ya kemudian macam yang kedua dari naat sababi Wa misalu na'at ar-rafi' li dhamir al-barizi qauluka ja'ani hulamu imra'atin. daribatuhu hiya. Contoh na'at sababi yang merofakkan dhamir bariz adalah ucapanmu. Ja'ani hulamu imra'atin dharibatuhu hiya. Eh, hulamu imra'atin dharibatihi hiya. Mana di sini naatnya? Naatnya mana? bati, Ya. <clears throat> Kemudian mana yang dirofakkannya? Hiya. Ya. Artinya apa itu? Ja'ani hulam bawari bati hiya. Hah? Apa artinya, Utsman? Datang Ya. Yang Yang apa? Apa mat? Artinya mat? Ja'ani ghulam asin daribatihi hiya Saat <laughs> yang yang memukul <laughs> perempuan. Yang dipukul gulam atau imro'anya? Yang memukul perempuan. Irobnya apa hiya? Fa'il kan dari bah. Datang kepadaku gulam imro'atin. Anak seorang wanita. Yang seorang wanita itulah yang memukul anak tadi. Gitu. Atau yang dipukul oleh si wanita itu. Siapa yang mukul ya itu imro'ah. Hmm. Ja'ani hulam imro'atin dharibatihi hiya. Datang kepadaku hulam imro'atin. Anak seorang wanita yang dia dipukul oleh wanita itu. Gitu. Itu kan. <clears throat> Irobnya bagaimana Irobnya? Ya, Ja'afilun ماض نون للقاية الياء mutasil fi في محل نصب bih ulam fa'il wa huwa مضاف امرأة مضاف إليه ضريبة naat. oh keliru ya berarti naat hulam berarti bacanya gimana ja'ani hulamun eh hulamu mur'atin dharibatuhu hiya gitu. iya dia dharibah naat dari hulam bukan dari imra'ah berarti apa terjemahnya datang kepadaku seorang anak wanita yang apa? Doribatuhu hiya. Yang siapa yang mukul? <laughs> Kok aku sih? Ya tadi ya maknanya sama tadi yang disebutkan tadi. Datang kepadaku seorang hulam yang hulam tadi dipukul oleh wanita itu. Ya Rabbi saya ulangi jaa fil madin wa nun lil qayah wal ya dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ghulam fa'il wa huwa mudhaf wa mar'ah mudhafun ilaih dharibah na'at li ghulam. Ya. Wa na'at yadbul man'ud fi i'rabih. Di sini karena ghulam marfu' maka dharibah marfu'. Wa alamat rafi' dhammu akhirih. Dharibah ism fa'il ya'malu 'amal al-fi'l yarfa'u al-fa'il wa yansibu al-maf'ul wa huwa mudhaf. Maf'ulnya mudhaf itu hak maf'ulnya itu hak kembali kepada hulam ya. pada mahalnya jar bila mubaf wahya wahya kemudian hiya pemirman munfasil fi mahal rahim fa'il lah itu ini sama dengan ucapanmu doribatuhu hiya dorobathu hiya gitu sama doribatuhu sama dengan dorobathu hiya ya Ja'ani ghulam imra'atin dharibatuhu hiya. Di sini dharibah sebagai sifat dari ghulam. Dan dia ngikut dharibah naat kepada malutnya ghulam hanya dalam dua perkara. Yang pertama apa? I'rabnya ghulam marfu, dharibatu marfu. Yang kedua, keduanya sama-sama apa? Sama-sama ma' ma'rifah, ulam mur'atin. Sama-sama nakirah ya. Ulamu mur'atin nakirata ma'rifah ini. Hah? Nakirah. Doribatu nakirah ma'rifah. Nakirah juga karena dia isim fa'il kan. Sifat didofahkan tetap dia nakirah. Kemudian dalam hal taknis tazkirnya ngikut fa'ilnya. Hiya di sini fa'ilnya mu'anas maka doriba di mu'anaskan. Waja'atni amatu rajulin waja'atni amatu rajulin doribuha huwa. Kebalikannya tadi. Ya, datang kepadaku amah. Berarti budak ya, ulam, budak laki-laki mungkin. Di sini lawannya amah. ini amatu julin, datang kepadaku amatu julin. Budak wanita milik seorang laki-laki, bori buha hua, Yang dipukul oleh dia, si laki-laki itu. Ya, robnya jelas ya. jahatnya fi'lun fa'il. Amatu apa? Fa'il. Marfu alamat rafi. Dhammah ala wa huwa mudhaf rajul mudhaf ilaih daribuha na'atun li li amah na'tul marfu' marfu mislu alamat rafi الضم ظهر على آخره وهو مضاف ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه هو فاعل ataupun sebelumnya antum i'rab dharif isim fa'il ya'malu amal al-fi'l yarfa'u al-isma ay yarfa'u al-fa'il wa yansibu al-maf'ul kemudian dikatakan setelahnya huwa fa'iluh fa'il marfu' huwa dhamir munfasil mabni ala al-fath fi mahalli rafin fa'il waja'ani hulamu rijalin doribuhu hum ya doribuhu hum datang kepadaku hulamu rojulin budak hulamu rijalin budaknya budak milik beberapa orang laki-laki doribuhu hum yang dia dipukul oleh mereka tuan-tuannya tadi doribuhu hum karena failnya rijal kembali kepada rijal. Sampai di sini sudah paham nih. Macam yang kedua dari apa? Nah, sababi yang dia merofakkan domir baris Domir baris munfasil. Domir baris munfasil. Naat sababi yang dia merafakan bamir baris, apa? Bamir baris mun, munfasil. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Pak Haris tampak, mustadir lawannya. <laughs> oh, belum dengar dah? Belum pernah belajar sorof. Eh, yang lain. Ini paham gak nih? Macam yang kedua dari Nasababi. Jadi Nasababi ada dua. Yang pertama merafak isim bohir. Ini mudah ya. Yang kedua yang merafakan apa? Pomir baris. Tapi yang tampak. Munfosil. Huwa humnya dari mana gitu? Oh, ya kenapa di sini hua hia hum gitu? <laughs> Kelihatan itu. Ja'ani ghulamu mur'atin, doribatuhu hiya tuh. Datang kepadaku budak seorang wanita, doribatuhu yang memukul budak tersebut, ya tinggal siapa yang mukulnya? Ya berarti majikannya si wanita itu kan hiya. Iya, iya kan? Ja'atni amat rojulin doribuha huwa. Datang kepadaku budak wanita milik seorang laki-laki yang doribuha memukul dia. Huwa, ya majikannya itu. Rajulnya, ya kan? Sekarang wajah ani gulamu rijalin. Datang kepadaku budak milik beberapa orang. Yang dia dipukul oleh ya tuan-tuannya itu. Jelas ini Maya. Hmm. Yang lain? Nah, sudah habis waktunya nih. Eh, apa? Terakhir. Maral tu dirajulin qu'udin ghilmanuhu. Ini sih yang pertama itu masuknya. tu birajulin qu'udin. Ya, sifat dari rajulin. Ya, Rabnya. qu'udin sifat dari rajulin, sifatul majrur majrur apa? Karena dia memandangnya lihat pokoknya naat itu mandang manutnya dalam dua perkara saja. Dalam masalah Erop, dalam kedua mas nakiro ma'rifah sudah. Ya, nah itu naat melihat atau disamakan dengan apa? Manutnya dalam dua perkara saja. Erop dan apa? Ma'rifah nakiro. Setelahnya sudah nggak usah diperhatikan. Ya. Ya. Cukup sampai di sini. Allah alam subhanahu wa bihamdik. Assalamualaikum.